Yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah memasuki bab al-khaufi minasyirk. Bab akan wajibnya takut kepada kesyirikan. Dan kita sudah membacakan dua ayat yang pertama yang beliau bawakan wa qaulillahi azza wa jal sini lihat Inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampuni kesyirikan dengannya dan dia mengampuni selain dari itu atau di bawah dari itu bagi siapa yang dia kehendaki. Waqala al-Khalil alaihi salam dan berkata al-Khalil alaihi salam wa junubni wa baniya anna abdal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. E, kita sudah menyebutkan seingat saya ya, menyebutkan mengenai definisi syirik. Kemudian berkenaan e, pembagiannya, pembagian kesyirikan. Kemudian persamaan antara syirik akbar dan syirik askor serta perbedaan antara syirik akbar dan syirik askar. Ini seingat saya sudah kita sebutkan pada pertemuan saya lalu. Iya, Pak Zani. Ya. <coughs> Selanjutnya kita masuk dalam hadis. Seingat saya juga hadis ini pernah dibaca, cuman kita ulang saja biar nyambung pembahasannya. Kalau rahimahullahu taala wa fil hadis dan di dalam sebuah hadis atau di dalam hadis yakni hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Sogir yang bernama Mahmud ibn Labid. <clears throat> Mahmud ibn Labid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi sallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar." Fasu'ila anhu faqala arya. Bahwa perkara yang saya yang saya paling khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asgor. Maka ketika dipertanyakan kepada beliau apa syirik asgor tersebut, beliau menjawab syirik asgor itu adalah arya. Iya. Hubungan hadis ini dengan kitab tauhid atau dengan judul bab wajibnya takut pada kesyirikan sangat jelas bahwa kalau syirik asgor saja merupakan perkara yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW dikhawatirkan menimpa umat beliau dalam hal ini siapa para sahabat kum di sini kan para sahabat antum ya dalam hal ini para sahabat maka tentunya kepada selain para sahabat beliau lebih khawatir beliau lebih khawatir dan beliau apa namanya lebih uh, menjaga jangan sampai umat beliau terjatuh ke dalam syirik asgor ini dan percontohan beliau dengan Arya Insya Allah taala pembahasan tentang arya akan datang bab tersendiri beliau bawakan maja afir Ria tentang keterangan mengenai Arya pada bab-bab yang akan datang. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa syirik asgor merupakan akbarul kabair, merupakan dosa besar yang paling besar. Iya dosa besar yang kita inginkan di sini dosa besar yang berada di bawah kesyirikan dosa besar yang berada di bawah kesyirikan iya <clears throat> yaitu seorang melakukan arya di dalam ibadahnya dia dalam sebagian riwayat nanti akan diterangkan di antara bentuknya fayakumur yakumur rajulu fayusalli <clears throat> fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin seorang berdiri untuk sholat lantas dia memperindah sholatnya karena dilihat oleh manusia karena dilihat oleh manusia iya <clears throat> dan telah kita sebutkan pada pertemuan saya lalu bahwa syirik asgor ya, ini menghapuskan amalan yang sedang dikerjakan menghapuskan amalan yang sedang dikerjakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim Allah berfirman ana agna ana agna syurakai ani syirk faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu saya merupakan zat sekutu yang paling tidak butuh pada sekutu karenanya lah barang siapa yang berbuat ya, mempersekutukan saya dengan selain saya pada apa namanya amalan apapun juga maka saya tinggalkan dia dan sekutu tersebut yang dia persekutukan bersama saya dan juga apa namanya syirik askor telah kita sebutkan pada pertemuan saya lalu bahwa syirik askor adalah semua wasilah menuju apa kesyirikan akbar semua wasilah menuju syirik akbar maka dia adalah syirik asgor iya karena ialah percaya kepada tatoyur pamali ini merupakan syirik asgor karena mengantarkan kepada syirik akbar akan datang pembahasannya seorang menggantung jimat selain Al-Quran ini merupakan syirik asgar nah, Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada syirik akbar dan menggambar ya menggambar atau membentuk e, apa namanya e, berhala atau patung dengan tujuan untuk dimuliakan dengan tujuan untuk di digantungkan dimuliakan diagungkan maka ini merupakan syirik asgor ya, walaupun dia belum menyembahnya akan tapi jika dia menggambar kemudian dia memasangnya maka ini wasilah kepada syirik akbar ini wasilah kepada syirik akbar berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadits yang sahih tentang masalah gambar itu <clears throat> bahwa apa namanya asyadun nasi adaban al qiyamah alladzina yushabbihuna nabi khalqillah bahwa manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang yushabbihuna nabi khalqillah mereka menyerupakan dengan makhluk Allah apa maksudnya menyerupakan dengan makhluk Allah kata sebagian para ulama mana hadis ini yusyabbihunallaha bi khalqillah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk Allah. Maksudnya dia menggambar patung, membuat patung atau membuat gambar dari makhluk yang bernyawa. Kemudian dia menyembah gambar tersebut. Dia menyembah gambar tersebut. Maka semua pembuatan gambar yang mengarahkan kepada penyembahan kepadanya dan diantara bentuk wasilah menuju penyembahan kepadanya adalah dengan menggantungnya, memasangnya, menggantungnya atau memasangnya. Ya, karena ini menunjukkan penghormatan dia dan pengagungan dia kepada gambar tersebut. Ya, karena ialah dalam masalah gambar ini para ulama mengatakan bahwa setiap gambar yang bernyawa yang tidak digantung, tidak muallak, tidak muallakah dan juga tidak mansubah, tidak terpasang. Ya, maka dia adalah ha? dia adalah mumtahanah, termasuk gambar-gambar yang dihinakan. Gambar-gambar yang dihinakan. Sebagaimana Nabi SAW bersandar pada wisada yang uh, dibuat oleh Aisyah yang bahannya kainnya dari apa? Yang memiliki gambar-gambar bernyawa. Yeah. Itu termasuk dihinakan. Kenapa? Tidak digantung dan juga tidak mensubah, tidak terpasang. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin memasang patung-patung mereka. Iya. Yeah. Maka memasang atau menggantung gambar yang bernyawa ini bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar. Kalau dia menjadi syirik akbar, wasilah syirik akbar, maka dia bisa dihukumi sebagai syirik asgor. Jelas ya? Dia bisa dihukumi sebagai syirik asgor. Ya, berdasarkan penjelasan yang lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. <clears throat> Kemudian di sini dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan lafaz hadits ini secara lengkap. Di mana Mahmud atau Rasul SAW bersabda Inna akhwa ma akhafu alaikum asyirkul asgar Perkara yang, saya, yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asgar Qalu wa masyirkul asgar ya Rasulullah Mereka bertanya apa itu syirik asgar wahai Rasulullah Beliau menjawab Arya. Itu adalah Arya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah idza jazan nasa bi amalihim. Allah taala berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang yang berbuat riak Ya. Allah berfirman kepada mereka ketika dia memberikan balasan terhadap amalan manusia. Allah berfirman kepada para pelaku riya idhabu ila alladhina kuntum tara'u fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza pergilah kalian kepada mereka yang kalian berbuat riak cari penglihat cari pandangannya di hadapan apa ketika di dunia lantas lihatlah apakah kamu mendapatkan pahala dari mereka yakni ini perintah bukan untuk pergi mencari betulan ya, tapi ini perintah untuk zajar perintah sebagai perintah hardikan dan juga untuk taubih taubih itu apa namanya eh ya, kalau taubih itu kita katakan saya bilang juga apa nah, ini namanya taubih jadi apa namanya untuk ya membesarkan penyesalan mereka ya Taib ini hadis juga telah kita bahas ya pada pertemuan tahun lalu. Selanjutnya pada hadis berikut kata penulis rahimahullahu taala wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar Rawahul bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Abu Abdurrahman beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man mata barang siapa yang telah meninggal wa huwa yad'u min dunillahi niddan sementara dia dalam keadaan berdoa ya, bersama atau berdoa kepada selain Allah ini dan satu tandingan pun dakhala nar maka dia akan masuk ke dalam neraka Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Taib hubungan hadis ini dengan judul bab sangat jelas. Iya. Judul bab wajibnya takut kepada kesyirikan. Ini sangat jelas hubungannya. Bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan bergelimang dengan dosa, ah, bergelimang dengan kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iya. Alladzina yad'u la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak pernah membunuh nyawa yang diharamkan untuk dibunuh dan tidak pernah berzina. Ya. Kata Allah Taala, "Wa may yaf'al dzalika sampai mengerjakan tiga dosa ini, kesyirikan, pembunuhan dan perzinahan, yalqa asama, dia akan menjumpai asama." Asama nah, di sini sebagian menafsirkan merupakan apa? sumur yang e, paling dalam yang berada di jahanam. Dan sebagian menafsirkan asama yakni adab yang sangat pedih. Adab yang sangat pedih. Jadi umayyah fa'al dzalika siapa yang mengerjakan tiga dosa ini yalqa asama. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah akan dilipat gandakan siksaan bagi dia pada hari kiamat wa yakhludu fihi muhana dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina selama-lamanya. Iya. Karena ialah orang-orang yang meninggal dalam keadaan bergelimang dengan kesyirikan, maka dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Karena ialah Nabi mendatangkan dalam bentuk fi'il madi, dakhalan nar, telah masuk neraka. Didatangkan dalam bentuk fi'il madi dikatakan telah masuk neraka padahal belum untuk menunjukkan apa? Pemastian pasti masuk neraka orang ini. Iya. Dan ini juga salah satu uslub dari Al-Quran. Ketika Al-Quran menjanjikan sebuah pahala, menjanjikan sebuah janji, iya, atau apa namanya, mengancamkan sebuah ancaman iya, dalam bentuk fi'il madi, maka itu menunjukkan tahakkuk pastinya terjadi ancaman atau janji tersebut. Iya. Pastinya terjadi ancaman atau janji tersebut. Baik, di sini uh, ada faedah tambahan dari apa-apa yang telah berlalu. Yang pertama, sabda Nabi SAW man mata. Siapa yang meninggal? Ini pembatasan untuk mengeluarkan darinya orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam keadaan belum meninggal. Jadi man mata barang siapa yang mati Keluar darinya orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam keadaan belum belum mati Maksudnya Ya dia setelah berbuat kesyirikan tersebut masih hidup ya, Setelah berbuat kesyirikan masih masih hidup ya. Maka orang yang berbuat kesyirikan Lantas setelah berbuat kesyirikan dia masih hidup Maka belum mendapatkan ancaman ini Iya. Karena ancaman ini barang, barang siapa yang mati. Adapun orang ini setelah dia berbuat kesyirikan lantas dia masih hidup, maka masih ada kemungkinan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kemungkinan dia bertobat. Karena nyala orang yang berbuat kesyirikan selama dia belum meninggal, maka belum bisa di, dipastikan. Jelas? Ya. Yeah. Ini, ini bedanya hukum takyin hukum orang per orang dengan apa? dengan hukum umum. Kita katakan semua orang kafir di dalam neraka. Di dalam neraka. Tapi ada tetangga saya yang kafir, boleh nggak saya katakan dia dalam neraka? Belum tentu. Jelas dia masih hidup. Mungkin suatu kelak Allah Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan hidayah kepadanya. Siapa yang tahu? Jelas ya? Maka untuk menghukumi seorang masuk neraka atau tidak, ini butuh dibedakan antara hukum umum dengan hukum orang per orang. Iya ada tetangga saya musyrik ya, dan dia masih hidup setelah dia berbuat kesyirikan tersebut ya, maka tidak boleh kita katakan dia dalam neraka kalau mau kita katakan kalau dia tidak bertobat ya, kalau dia tidak bertobat dia masuk neraka ini boleh kita berikan patokan dengan apa kalau dia tidak bertobat tapi kalau langsung dihukumi ini orang kafir tetangga saya ini masuk neraka padahal dia masih hidup maka ini apa ini kesalahan ini kesalahan Kenapa? Karena ancaman neraka hanya man mata barang siapa yang mati di atas kesyirikannya. Eh. Karena lihat, lihat Nabi Muhammad SAW ketika eh, apa namanya beliau SAW dalam kunut subuh itu eh, dalam kunut eh, dalam sebuah kunut nazilah ya Nabi SAW mendoakan beberapa orang musyrikin Quraisy Allahumma al-an wa fulan wa fulan Ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan dan si fulan. Padahal fulan-fulan ini masih hidup. Tiga orang beliau laknat. Iya. Padahal masih hidup. Maka turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai." Kamu tidak punya urusan dalam masalah seperti ini wahai Muhammad. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang Nabi laknat ini akhirnya masuk Islam belakangan dan bagus keislaman mereka. Bagus keislaman mereka. Nah, kalau melaknat secara ta'yin saja kepada orang kafir tidak diperbolehkan, apalagi menghukumnya apa? Masuk neraka. Jelas orang per orang. Ya. Orang per per orang lebih tidak diperbolehkan lagi. Melaknat saja orang per orang walaupun dia orang kafir. Ya, iya, katakan misalnya sekarang uh, apa uh, Obama misalnya la'anahullah. Iya. Presidennya Amerika dikatakan semoga Allah melaknatnya. Ini tidak boleh, hal yang diharamkan. Jelas? Karena dia masih hidup. Dia masih masih hidup. Ya. sebagai Sebagaimana Nabi SAW tadi melaknat kaum musyrikin yang masih hidup. Allah menegur. Kamu tidak punya urusan dalam masalah seperti ini. Jelas? Ya. Maka kalimat man mata di sini barang siapa yang meninggal ini untuk mengeluarkan darinya semua orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masih dalam keadaan hidup. Dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Belum pasti ancaman ini mengenai mereka. Iya. Karenanya Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina apa? Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yakfiru adz-dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa termasuk kekafiran, termasuk kesyirikan. Diampuni semuanya oleh Allah taala dengan catatan kalau dia masih hidup. Adapun kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan dan kekafirannya, dalam keadaan membawa dosa syirik dan kekafiran, maka yang seperti ini berlaku ayat innallaha la yakfiru an yushraka bihi. Iya, jadi perhatikan ya. Ini faedah yang pertama dari kalimat ini man mata. Kemudian yang kedua pada kalimat wa huwa yad'u min dunillahi niddan sementara dia sedang berdoa. Yad'u doa dari kata doa Doa di sini akan datang nanti penjelasannya nanti e, sebenarnya pada bab e, apa namanya? Masalah doa dan istighosah. Ya. Tidak apa-apa kita singgung sedikit di sini bahwa doa dalam hadis ini bermakna umum. Baik dia doa masalah maupun doa ibadah baik dia doa masalah maupun doa ibadah. Jangan sampai ada yang memahami bahwa ya, ancaman ini hanya berlaku bagi mereka yang berdoa kepada selain Allah. Kalau menyembelih untuk selain Allah tidak. Ya. Ini tentunya pemahaman yang keliru. Karena kata doa di sini mencakup dua jenis doa. Doa masalah, doa minta sesuatu, ya Allah berikan saya ini, berikan saya itu. Ini namanya doa masalah dan juga mencakup doa ibadah mencakup doa ibadah yakni semua ibadah semua ibadah itu doa menyembeli salat ya bernazar semua ini adalah doa maka dalam hadis ini doa mencakup keduanya barang siapa yang berdoa kepada selain Allah baik dengan doa masalah maupun dengan doa ibadah kepada niddan kepada satu pun tandingan selainnya dakhalan nar maka dia akan masuk ke dalam neraka. Taib. Kemudian faedah yang keempat dari kata ini dan tandingan. Anit. ya. Artinya tandingan yang sederajat dengannya yang setinggi dengannya ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan an-niddu bermana asyabih yang mirip yang yang mirip ketika dikatakan fulanun niddu fulanin ya fulan itu nidnya si fulan maksudnya misluhu wasyabihuhu fulan mirip dengan dia sama seperti dia jadi anid bermana asyabi serupa yang menyerupai <clears throat> anid ini melakukan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala mencakup pada tiga jenis tauhid pada tauhid rububiyah pada tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat ya. intinya apa Intinya ada penyamaan antara Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala pada semua perkara-perkara yang berkenaan dengan ibadah baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Iya. Allah taala menggambarkan atau menceritakan penyesalan orang-orang di dalam neraka sekaligus menunjukkan ini sifat penghuni neraka. Mereka mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalim mubin itnusawwikum birabbil alamin demi Allah sungguh kami berada dalam kesesatan yang yang nyata tatkala kami menyamakan kalian dengan rabbil alamin menyamakan kalian dengan robnya alam iya yeah. dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaan menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 21 fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun dan janganlah kamu menjadikan untuk Allah anda dan tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui apa makna tandingan dalam ayat ini kata Ibnu Abbas an-niddu huwa syirk tandingan yang diinginkan di sini adalah kesyirikan adalah kesyirikan maka semua bentuk kesyirikan baik dia pada rububiyah ataukah uluhiyah ataukah pada asma wa sifat ya, semuanya merupakan bentuk nit, mengambil apa ittikhadun nit, mengambil tandingan bersama selain Allah Subhanahu wa taala baik pada syirik akbar maupun pada syirik asgor semuanya dianggap telah menjadikan untuk Allah taala niddan iya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa menjadikan tandingan untuk Allah taala ada dua bentuk ada dua dua bentuk. Yang pertama kata beliau ayyaj'alahu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah au Dia menjadikan sekutu bagi Allah eh, sekutu untuk Allah pada seluruh ibadahnya atau pada sebagian ibadahnya. Ya, seluruh atau sebagian ibadah. dan ini nitnya syirik akbar ini mengambil nit tandingan yang sifatnya syirik akbar bentuk yang kedua ada pengambilan tandingan selain Allah yang sifatnya syirik asgor sifatnya syirik asgor seperti misalnya seorang mengatakan Masya Allahu wasyita apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki karena al waw tufidu mutlaqal jama' menunjukkan apa penggabungan secara mutlak ya penggabungan secara mut mutlak dan pada dasarnya asalnya waw itu menunjukkan apa kesamaan ketika dikatakan jaa zaid wa muhammad maka al asal maknanya zaid dan muhammad datang berbarengan ini asal maknanya Walaupun boleh saja Zaid datang duluan atau Muhammad eh, kemudian Muhammad belakangan atau sebaliknya. Boleh seperti itu. Tapi asalnya ketika dikatakan ja Zaid wa Muhammad, asalnya dia berbarengan kecuali kalau ada indikasi. Kecuali kalau ada in, indikasi. Iya. Disebutkan dalam uh, hadith riwayat Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Harith Abdullah bin Abbas ada seorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW akan datang nanti ya bab tas sendiri bab kau uh, bab kaul masya Allah wa syi'ta. Ya. Ada seorang berkata kepada Nabi masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Nabi. Maka Nabi menghardik seraya bersabda aja altani lillahi dan apakah engkau mencoba untuk menjadikan saya sebagai tandingan bagi selain Allah Ta'ala? Iya, bal masya Allah wahdah. Akan tapi katakanlah masya Allah wahdah. Apa yang Allah kehendaki semata. Iya. Bentuk yang lain disebutkan dalam hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari hadits Abu Bakar As-Siddiq di mana Nabi SAW bersabda asyirku akhfa min dabi bin namal syirik itu lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut maka Abu Bakar berkata ya Rasulullah wahal syirku illa ma ubida min dunillah au ma du'ya ma Allah wahai Rasulullah bukankah syirik itu hanya terbatas pada semua yang disembah selain Allah atau semua yang kita berdoa bersama selain Allah? Ya. Bukankah syirik hanya itu saja? Ya. Beribadah kepada selain Allah, berdoa pada selain Allah. Maka Nabi bersabda, "Sakilat ke Ini Yani, kasihan kamu wahai Abu Bakar. Asyirku fikum akhfa min dabi bin namal. Ya. Kesyirikan berada di tengah-tengah kalian itu lebih tersembunyi dibandingkan langkah-langkah semut. Dan dalam riwayat lain disebutkan contohnya antakula a'tanillahi wa fulan. A'tanillahu Allahu wa fulan. Iya. Antakula engkau berkata a'tanillaha Allahu wa fulan. Allah dan fulan memberikan saya ini. Wa niddu an yaqulal insan laula fulan qatalani fulan. Sementara menjadikan tandingan itu seperti ucapan seandainya bukan karena si fulan saya sudah dibunuh oleh si fulan iya ini juga akan datang bab tersendiri uh, pada bab tersendiri mengenai kaul laula apa namanya laula fulan seandainya bukan karena si fulan ini juga termasuk dari menjadikan tandingan bersama Allah Ta'ala walaupun dalam bentuk syirik asgar walaupun dalam bentuk syirik asgar Baik, ini semua contoh-contoh mengambil tandit uh, eh, eh, melakukan tandit, mengambil tandingan bagi Allah pada uluhiyah. Adapun pada tauhid ar-rububiyah, contohnya misalnya apa? Meyakini ada seorang yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuknya apa? Tandit yang sifatnya syirik akbar dalam masalah tauhid rububiyah dalam masalah rububiyah karena dia meyakini ada yang juga mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid asma wa sifat ya, dia misalnya mensifati sebagian makhluk dengan sifat Allah. Ya. Ataukah seperti keyakinan orang-orang musyabbihah yang mengatakan sifatnya Allah seperti sifat makhluk? Ini jelas mengambil tandingan bersama selain Allah pada tauhid asma wa sifat. Iya. Dan akan datang nanti bab tersendiri juga pembahasan mengenai tauhid asma wa sifat pada kitab tauhid. Di sini penjabaran atau penjelasan secara global saja. Iya. <clears throat> Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini kita selesaikan saja. Wali muslimin an Jabir radhiyallahu an. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man Allah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak pernah berbuat kesyirikan dengannya sedikit pun juga maka dia masuk surga dan barang siapa yang berjumpa dengannya dalam keadaan berbuat kesyirikan iya dalam keadaan berbuat kesyirikan dengannya sedikit pun juga maka dia masuk ke dalam neraka Taib. Ini sebagai keterangan lanjutan atau pelengkap dari hadis Ibnu Mas'ud sebelumnya. Kalau pada hadits Ibnu Mas'ud dikatakan man mata, siapa yang mati? Maka di sini disebutkan man laqiyallaha, siapa yang berjumpa dengan Allah. Dan seorang tidak mungkin berjumpa dengan Allah kecuali nah, mati. Yeah. Karena sebagian mengatakan bahwa walaupun seorang beramal soleh sebanyak apapun, ikhlas sebanyak apapun, amalan baiknya sebanyak apapun, ya. Yeah dia tetap tidak akan masuk surga sampai dia memenuhi satu persyaratan yaitu apa mati dulu kan begitu ya, harus mati dulu iya, karena dia tidak akan mendapatkan ancaman atau janji janji dari Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia mati. Iya, kecuali dia setelah dia dia mati. Maka di sini malaki Allah memperjelas ya memantapkan bahwa ancaman ini demikian pula pahala bagi orang yang bertauhid hanya berlaku bagi orang yang telah mati. Jelas? Karena yang kita katakan tadi, orang kafir, orang musyrik yang masih hidup tidak boleh dilak, dilaknat. Tidak boleh juga dipastikan masuk neraka. Neraka. Demikian pula sebaliknya, orang muslim yang masih hidup, sesoleh apapun dia, sebaik apapun dia, tidak boleh dipastikan masuk surga. Kan begitu. Tapi secara umum kita katakan semua kaum muslimin dalam surga. Ya, secara umum. Secara umum. Tapi tetangga saya yang orang soleh, apakah saya katakan dia masuk surga? Belum jelas, belum tentu. Tidak boleh dia memastikan seperti itu. Ya kan? Sebagaimana tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ya. Karena syahid tidak ada balasannya kecuali surga. Maka ketika dia menghukumi si fulan mati syahid, maka apa? Secara tidak langsung dia telah mengatakan si fulan masuk masuk surga. Ya, dan telah masyhur kisah ada sebagian yang bertempur di zaman Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berani, dalam keadaan pemberani. Iya, selalu menampakkan keberaniannya di berbagai medan peperangan sampai pada akhirnya di sebuah perang dia meninggal. Iya. Maka sebagian sahabat pun mengatakan apa namanya? Saya ingat lafadznya, apakah dia katakan masuk surga atau dikatakan dia syahid. Iya. Yang jelas dia pastikan si fulan ini syahid. Si fulan masuk surga. Ya. Maka Nabi SAW bersabda justru dia di dalam justru dia di dalam neraka. Ya. Maka para sahabat pun heran. Ya. Maka Nabi SAW menyuruh untuk memeriksa tubuh orang tersebut dan ternyata dia mati bukan karena terbunuh oleh musuh tapi karena bunuh diri. Ya, yakni dalam peperangan dia mendapatkan luka yang sangat banyak dia tidak tahan rasa sakitnya akhirnya dia bunuh dirinya ya, akhirnya dia bunuh dirinya ya, maka Demikian pula orang-orang yang meninggal yang lain dalam medan peperangan, iya, dalam medan jihad fisabilillah yang syar'i, iya, tidak bisa kita pastikan dia mati syahid. Apalagi kalau jihadnya jelas-jelas tidak jelas-jelas tidak syar'i. Iya. Enam. Maka saya ulangi kembali sebagaimana tidak boleh melaknat orang kafir tertentu, tidak boleh memastikan dia masuk neraka selama dia masih hidup, maka demikian pula tidak boleh memastikan seorang muslim tertentu masuk surga jelas ya masuk surga selama dia masih hidup ya, selama dia masih masih hidup bahkan ketika dia meninggal kita hanya bisa berharap dia masuk ke dalam ke dalam surga kita hanya bisa berharap dia bisa masuk ke dalam surga tidak boleh ada pemastian tidak boleh ada pemastian Taib. Hadis ini juga memberikan tambahan kepada kita keterangan bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan di masa hidupnya selama dia masih hidup maka dia jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena ancaman hanya akan mengenai dia ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, tidak bertobat. Tapi sebaliknya juga, orang-orang yang memperbanyak tauhidnya dan ibadahnya kepada Allah taala sementara dia masih hidup, jangan merasa aman aman dahulu. Jangan merasa aman dahulu. Kapan dia merasa aman, berarti tauhidnya belum ada cacat pada tauhidnya. Yang jelas selama dia masih hidup, tidak boleh dia merasa cukup dengan amalannya, tidak boleh dia merasa aman dari apa namanya? siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak boleh dia merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala karena innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan ditentukan dengan penutupnya ditentukan dengan penutupnya yakni akhir umurnya keadaannya bagaimana bukan awal-awal umurnya dan juga dalam hadis Jabir Nabi bersabda almaru yub'atsu almaru yub'atsu ala ma mata fihi seorang itu dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia meninggal kalau dia meninggal sedang berbuat syirik ya dapatkan balasannya dia meninggal dalam keadaan sudah bersih dari syirik walaupun sudah pernah pernah berbuat syirik dulu cuman dia meninggal dalam keadaan sudah bersih bertobat sudah maka dia mendapatkan pahalanya maka dia mendapatkan pahalanya baik saya rasa ini eh, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala